Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin al fi kitabihil karim Wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الآية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمكم الله segenap sahib warna yang sangat saya hormati. Alhamdulillah wonten ing siang wonten ing dinten meniko kita pinanggian. malih Kale poro sahib warna mandar mugi kita wonten ing saat meniko termasuk pinanggian ingkang angsal rahmat saking ngarsane Gusti Allah ugi angsal pengapurane Allah Subhanahu wa taala Salawatullah wasalamuhu katurake dening Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mandar muga kula so panjenengan sedaya tetep diaku dadi umate Kanjeng Nabi mulai saking donya dumugi ngantos dateng alam swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaping tigane Monggo kita sarang-sarang dungo datang Allah Subhanahu wa taala. Mandar muko hari-hari yang kita lalui bila mana terdapat sebuah kesalahan tumateng Allah Subhanahu wa taala mandar muko sepuro. Nek wonten kelakuan-kelakuan sing api, cili oh utawa sing gede mandar muko dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Sohib warna engkang kulo hormati. Kulo kali panjenengan sebagai orang hidup niku mboten bakal luput saking sing jenenge cubo utawa balak. Nah, kangge yang sing ketiban cubo utawa balak niku lek pancene sabar tiang niku panggenane mangkeh wonten di suarga Gusti Allah. Niku lek sabar. lek mboten sabar sokip warna. panggenan yang wonten di neraka Gusti Allah. Tapi pancene lek dikroso sokip warna. teng akal niku jarang sekali tiang niku badi kiat nerimo coba saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala kejaba wong sing dipilih karo Gusti Allah. Nek wong sing tak kuat seneng grutas-grutus. Salah titik akan main hakim sendiri. Boten nginget-nginget dateng balasan Allah mangke wonten di alam akhirat. Toh jane wong niku lek ngangen-ngangen sing saestu ngangen-ngangen sing temenan, maka manusia itu saya yakin mereka tidak akan berbuat lebih banyak hanya untuk mengikuti hawa nafsunya dikarenakan dia sadar bahwa nanti balasan di hadapan Allah itu akan jauh lebih dahsyat daripada perbuatan orang lain jelek yang jelek kepada kita. Nek kita sadar masalah niki kula mbek sampean ndak kira balas. Makane dek ngriki kula kajengi mendat setunggale cerita dia meniku tentang cerita kesabaran Nabi Yahya bin Zakaria. Sohib yang ingkang lo hormati Nabi Yahya niki adalah saudara sepupu dengan Siti Maryam, ibu e Nabi Isa. Mergo Ibu Nabi Yahya niku sak dulur kalih E Nabi Siti Maryam. Siti Maryam niku nggak ada ibu namine Hana. lu Hana niki sedereke E Nabi Yahya. Lab Nabi Yahya niki yugane Nabi Zakaria. Dadi Nabi Isa niku ponaan nisan kalih Nabi Yahya. Dimulai biyen niku pancene sing kuat-kuat ngoten niku ya wis sak brondot sak brondot Sohi Parna. Sangat mempengaruhi keturunan niku senajano kita mboten angsal mengimankan niku faktor keturunan itu sangat membawa dan mempengaruhi pada perkembangan manusia itu nanti di belakang hari. Nek keturunan tekon dukur, keturunannya nabi, nuwun sewu kadang-kadang tur kata-katae meningsor dadi ulama teko ulama meningsore maning dadi kiai dadi ustaz Lumang mangki sing saking nabi nggih wonten sing keturunane dadi raja. Nah lek pun teko dadi raja niki nang meningsor dadi pate. Dadi presiden, dadi bupati, dadi gubernur. Niku di antara yang bisa mempengaruhi. Senajan niki mboten dominan. Tapi kata-katai e kados ngaten koyok ini ingkang terjadi kali Nabi Yahya so Nabi Zakaria so Nabi Isa. Sohib warna yang kangkulo hormati Nabi Zakaria niku putrane Pak Yohana. Wakana nabiyan solban fitin Wakana lan ono sopo Nabi Zakaria nabian iku nabi solban kang kuat. Kang dadi tulang punggung fitini ing masalah agama. Falamma marra mongko ari kalane wis lewat alaihi ngatasi Nabi Zakaria. Apa mi'atun wa isruna satus rong pulu apane sanatan taune minal umri saking umuri. Walam yurzak hale ora den paringi rizki sopo Nabi Zakaria waladan ing anak zakaron kang lanang. Kala nuli dawu sapa Nabi Zakaria, "Rabbi inni wa hanal 'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا Sohib warna ingkang kula hormati ketika Nabi Zakaria niku sampun menginjak umur 120 tahun. Dan sampai umur 120 tahun Nabi Zakaria niku belum diberi rizki seorang anak. Dining Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama yang diinginkan ini adalah anak laki-laki. Pun krono mboten duwe-duwe anak akhirnya Nabi Zakaria niku kundungo nang Gusti Allah. Ya pondungan ndongane? Nabi Zakaria ndonga datang Gusti Allah. Rabbi itu pangeran kulo ini sak temeni kulo wahana ampun rapuh ampun remek al azmu belum minni saking kulo wasta'ala rasu wasta'ala lan mulat-mulat ar-ra'su apa sira apane syaiban wani walam akun hale ora ana kulo biduaika kelawan dungo ing panjenengan Rabbi itu pangeran kula syakian iku wong kang ketolak syakian iku wong kang cilaka Ya Allah Gusti kula niki lho sampun tuwa kula niki sampun umur setunggal atus kali dosa tahun, lan rambut kula niki sampun putih kabeh lah kula dateng panjenengan dungo kok rasane kok mboten keterima Gusti. Kula niku kepinginan kepingin gadah keturunan Yugo Jale. Panjene warna manusia hidup di dunia merupakan satu kebanggaan apabila dia mereka punya anak laki-laki. Tak jani anak ngoten sami mawon cuma kalau punya anak laki-laki mungkin lebih bangga daripada punya anak perempuan. Jadi Nabi Zakaria ini kunyuan nang Gusti Allah pada saat usianya sudah sangat lanjut. Nabi Zakaria ini kunyuan setunggal yugo jalan. Masya Allah. Sak dawan ini ku Nabi Zakaria ini ku buatan nanti kepingin. Buatan nanti nyuwun. Nek kepingin ini jenengi menungso mulai teko kawin sampai umur rong, satu serong puluh tahun itu kait jaluk sokipan. Di panceni wonten tiang golongan itu tiang sing umpomo jaluk nang Gusti Allah niku duduk kok aras-arasan tapi izin. Jaluk nang Gusti Allah izin opo maning jaluk nang padha menungsone. Nemen isine sakjane sokipan. krono pun jaluk dan usianya sudah sangat lanjut, Nabi Zakaria dipun timbali dening Allah, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Eh Zakaria, lek pancene awakmu jaluk temen nang aku supaya tak kei anak lanang. Ya wis. Kon nang aku bakal tak kei anak lanang sing jenenge anak iku jenenge Yahya. Dadi Nabi Zakaria niku anake durung metu, jenenge pun wonten. Kayak biasae tiang-tiang niku lak ngoten nah, sok warna. Kadang ketika ngomong-ngomong kali sing wedok tepak nganggur-nganggur ngomong. Dek, Kira-kira aku besok ambek sampean niki nek duwe anak lanang sapa jenenge? Oh, anakku besok tak jeneng nolek nanang Sucipto, Mas. Nek wetok, nek wetok tak suci hati Itu adalah merupakan satu yang hal yang biasa. Datang menungso niku saking nemene oleh ngarep-ngarep kepingin duwe anak. Anak dereng metu, jenenge pun metu. Koyok dene Nabi Zakaria niki. Terjeneng Yahya iku jari Gusti Allah datang Nabi Zakaria. Ndak tahu, ndak ana uang sing jeneng no anak Yahya kejaba saiki. Jadi pertama kali orang yang bernama Yahya nggih Nabi Yahya niku putrane Nabi Zakaria. Sohib warna engkang kula hormati Keranten pun koyok niku. Ketika Nabi Zakaria mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat bahwa Allah niku kacengi maringi anak sing jenenge Yahya. Nabi Zakaria takon, "Wa ma alamatu dzalika?" Eh malaikat aku takon nang sampean, "Ya apa carane aku iki kate duwe anak wong bojoku wis tuwek." Bojone niku pun tuwa soke warna. Kulit tinggi pun keriput, pelaku niku wis merambat-merambat. Musok si kait-kate duwe anak. Coro akal kan beton masuk akal wong beberapa tahun tidak punya anak. Terus akhirnya pun tuan niku ngeletek malaikat muni, yen Nabi Zakaria niku akan dikasih seorang anak laki-laki. Yo ya apa carane? Mosok bujuk wis tuwek kaya ono katene meteng kaya biasa arek si enom iku. <laughs> Dan sakit. Masya Allah. Pancen ya wis menungso kepingin mawon kadayu. Wa qala lahu malaikat matur datang Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, alla tukallima ahadan minan nasi ya lin sawiya." Carane ondo tondo kon nek kepingin ya anak lanang kon ojo ngomong karo wong liya suwene telung dino telung bengi. Suwene telung bengi sempurna. Iku tok wis kono jek ngomong ambek wong telung bengi. Pakola ya Jibril anna yakunu li hulamun wa kanat akhiron. Pakot Waqat balagtu minal kibari itiya. Apa hubungane ndak ngomong tulung bengi terus aku kadhe anak wong barangan tak gelok saya lihat-lihat, kayak-kayaknya istri saya itu sudah betul-betul tidak mampu untuk mempunyai anak, apalagi eh, tidak mampu untuk ngandung, apalagi punya anak. Hamil aja nggak mampu wong bojo wis tua, ya apa? Kaifa yaji'u lana waladun wa nahnu ala hadhi syaikhuhu. Repot. Nah aku katakan kaya anak, jadi Gusti Allah aku dikai anak, liwat sampean ngomongnya. Wong bojoku wis tuwa, aku ya wis tuwa. Nun sewu, nun sewu sok pantan. Kok cara katene dulinan niku wis mboten anu, wis ndak amper ngoten lho. Wong pun tuwa. Iki lek sik enom sik seger-segere. Lanange nggih sik seger, wedoke nggih sik seger. Lah wis tuwa. Nun sewu dilebokno ndingklu. <laughs> koyok em mboten mungkin duwe anak. Akhirnya dijawab datang malaikat. Kadzalika qala rabbuka wa 'alayya hayyinu wa qad khalaqtuk wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Gampang iku. Nabi Zakaria jadi malaikat. Ngono-ngono iku gampang. Oleh sampean wis tuwek ndak bisa duwe anak ngono ta? Iya jadi Nabi Zakaria. Oh gampang. Ojo angel-angel sampean Nabi Adam iku didadekne nang Gusti Allah tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu. usamian sampean sik jangkep. Bojone sampean yo sik urip, sampean yo sik sehat senajan wis tuwa. Nek Gusti Allah mampu membuat Nabi Adam tanpa seorang bapak dan tanpa seorang ibu. Apakah Allah tidak akan mampu membuat seorang anak dari pasangan suami istri yang sudah lanjut usia? Jawaban, yuk gampang, kadalika Qala rabbuka huwa alaiya hayyin. Gampang. Dimarius mustahil ngoten gampang saja nih sokiman. Kan iku lambe sampean ojo leren-leren donga nang Gusti Allah. Senajana koyok mustahil, jaluk wae nang pangeran lek sampean kebingin. Syukur ojo njaluk nang menungso. Menungso ku medit. Sampean jaluk-jaluk nang menungso niku nek sepisan dikei, nek wis ping pindho merengute metu. Salah tak ngekei merengut kadang-kadang nyenggrang. Tapi nek nang Gusti Allah mboten. Selama kulo ambek sampean gelem jaluk nang Gusti Allah pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tak gelem jaluk, ya maklum jenenge mboten gelem jaluk. Tapi Allah pasti akan memberikan rizki kepada seorang manusia. Selagi manusia itu belum mati. Rizki ini menungso niku bakal tutup lan entek lek wong niku pun mati lek jenengi si urip si wonten nawon rizki sampai mboten iso ma'am. mati baru dek ini mboten gak ada rizki malah dek e sing rizki ini ular dek e sing rizki ini cacing wonten di kalam kubur pun barang pun ngoten di satu saat inna zaujata Zakaria hadat fi yaumiha. Karwane Nabi Zakaria niku satu saat khed. Mantun khed terus suci. Pas ngempet no, mari kempeti suci, langsung nun sewu, nun sewu, dijimak datang Nabi Zakaria. Sak baktani dipun jima hamalat min hubiyahya akhiri. Garwani Nabi Zakaria niku matang di jerone wetenge isi Nabi Zakaria. Nah, saking kita niki parna. Umpomo panjenengan ketepaan saking golongan wong sing angel duwe anak Sampai pirang-pirang tahun sampean boten duwe duwe anak. Kawin sampai rong puluh tahun sampean boten duwe anak Niki ceritane wong kuno siji. Sampean jima onang bojone pas sedino sak marine Jadi begitu suci beduk lek sakit sak jam kas mari langsung sampean jima. Niki corone nek kepingin duwe anak kangge tiang-tiang sing angel gak ada yugo. Mantun ngoten sampean dungo, dungo niki. Ya napa dungan? Ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Niki gitu dungane. Mantun donga niku sampean waca ping 7, sampean maca كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Iku sampean waca ping 7. Pertama maca ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia ping Terus mantun ngoten sampean maca Kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Iki ping pitu pisan. Mari ping pitu langsung sampean jimak bojone insyaallah bi kudratillah sampean bakal diparingi keturunan. Allahumma amin. Pun niku wis kula ijazah nonang sampean. <laughs> Mantun ngoten babar falamma wadha'at ketika Nabi Zakaria istrinya sudah melahirkan keluarlah seorang anak yang namanya Nabi Yahya tambah suwe wakaburo wantasya tambah suwe tambah gede tambah suwe tambah remaja apa yang dilakukan oleh Nabi Yahya ketika beliau sudah agak dewasa, rotok gede didik. Iktakafa ala ibadatillah setiap hari saben dino Nabi Yahya niku mboten tahu coplok nang sing jenenge ibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Pendino sembayang terus tak metu-metu Nabi Yahya. Sujud terus nang Allah Subhanahu wa taala wasoro bagian hazinan dan setiap hari Nabi Yahya niku nangis to isini nangis koyok ketok susah terus Nabi Yahya niku lailan wa naharon pengi siang Nabi Yahya niku susah terus layak kulu ora em wala yasrobulan boten ngombe Saking wedine nang azabe Allah Subhanahu wa taala. Bengi nangis siang, nangis isu, nangis sore, nangis terus nangis bendul terus motone Nabi Yahya niku. Betong nggih ya, ambek moto kula ambek sampean. Kita bendol titik ngono ditukok nobat sakit mata. Malah lek nangis ditakokno nang bapak ambek ibu kok nangis ae kon le. Nabi Yahya itu selama-lamanya nangis terus dan sujud terus datang Allah Subhanahu wa taala. Wala yamallu minal buka, ndak gelem bosen-bosen bendino nangis. Nabi Yahya. Sohib marna ingkang kula hormati. Nabi Yahya itu, Nabi Zakaria adalah seorang nabi, pemegang dan pemberjuang agama, agama Gusti Allah. Tentunya Beliau menginginkan seorang anak putra yang tegas, berani, pinter ngomong, pinter bermasyarakat, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya setelah keluar metunya anak nangis, tak bentino sujud terus nangis ya Allah ndak leren-leren, ndak tahu mangan, ndak tahu ngombe. Maknanya ben mangan, ben tahu ngombe niku arang-arang sokipan. Akhirnya Nabi Zakaria matur, "Ya Rabbi, inni tu minka waladan anta fiubihi Ya Allah kusti Kulo nyam nyuwun datang panjenengan nyuwun yugo jalar, sing kira-kira kene tak pek manfaati Ternyata metune kaya ngeten iki nyurkep terus nang kamar nangis tak mari-mari. Sembayang tok penggaweane. Kok jorot yang sakniki katene mangan opo anakku? Cocok ini. Koyok-koyok ingat, niku seorang nabi mengatakan begitu. Apa maning kulo sampeyan kadang-kadang nek dibarengi yati, kasih purus asah ngoten Allah. Delo anak ngelalor kelimbak-kelimbak nu koyok pegel sokepan. Le. Kau niku ya apa le uripmu iku nang ishari. Terbangan nang pengajian jamaah Penggaweane ndak ketemu apa kok niku nak faedah. Koyok-koyok setelah diberi rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala niku koyok-koyok katene maitu nang pangeran. Padahal penjaluke Nabi Zakaria niku wis diterima nang Allah dikai anak lanang. Akhirnya Allah matur auhallahu ilahi ya Zakaria antakul tafa'abli milladunka waliya. Eh Zakaria, kon jaluk nang aku jaluk anak sing sekirane dadi wali wali ini ku maknani kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala wal wali la yakunu illa ala hadis sifat nek kon jaluk anak sing iso dadi wali yang ngono iku is wali ndak eling nang menungso nang awakmu ndak eling ilingi mek nang aku tok Luwong wong sing ngeten iki lho Sokip Marna sing dadi cagak ibu. Bangsane kaya kula ngeten ya mbo, dadi apa kula niki? Nang menungso niku mboten eling, sing eling mung nang Allah Subhanahu wa taala. Lho iku lho sing jenenge wali ku. Ndak eling nang liyane Allah. Nang bapak neng ndak eling, nang anak, wis remeh kabeh apa maning nang dunya brono. Mboten sampai ojo sampai nyimpen dikik niku mboten karep sok. Makanya sampai diarani Nabi Yahya niku termasuk yugo sing wedi nang wong wedok. Di Nabi Yahya niku di antara sekian makhluknya Allah Subhanahu wa taala sing jalur tapi nang wong wedok wedi niku Nabi Yahya. Niki kita wong wong ketok wong wedok niku melayu banter. Duduk melayu moro. <laughs> yang keren niku Nabi Yahya. Wa kana Yahya lainal janib husnal khulqa. Husnal khuluki. Nabi Yahya niku wong lemes. Lek ana wong lunggu di pinggir dalan, Nabi Yahya liwat nuwun sewu. Kepethuk koncone, assalamualaikum meneng-menengi guyu mesem. Senajano awake rasa pegel, Mesem, niku Nabi Yahya. Pun barang mantun ngoten soki parna Nabi Yahya itu terkenal orang yang sangat takut kepada Allah dan sangat dalam masalah ilmu agamanya. Nah, Anna Yahya kana fi zamani malikin min muluki Bani Israel. Yahya niku kana ono sapa Yahya fi zamani Malikin iku dalam dalem zamane siji ratu min muluki Bani Israel saking pira-pira ni Bani Israel. Wa kana ono sobo sapa zalikal maliku mengkono-mengkono raja iku mughriman wong kang kesemsem hubbin nisa kelawan demen ing pira-pira waton al-hisani kang ayu-ayu. Sohi parna ingkang kula hormati, Nabiah yaitu hidupnya pada zaman kerajaan. Di mana rajanya waktu itu hobine niku seneng nang wong wedok ayu-ayu. Gampangane niki rabian. Lek rapi niku. Niki mboten. Pokok ana wong wedok ayu seneng, senajan awake wis tuwek tetap seneng. Terus tak gelem leren-leren. Tidak pernah berhenti. Lah si raja niki enggak ada bojo. Bojone niku wis rada tuwek, biyen sik nome ayu. Lah kawin kali raja niki sing wedok niki duwe anak wedok. Wah, niki anak ini iki sok parna ayu. Ayu nemen anak. Lan anak niki duduk teko awake dhewe, teko bojo sing dhisik. Anak kualon ngoten lu gampangan. Ampun karena melihat sang istri ini sudah tua. Moko ketika sing wedok niki pun tua menginginkan rojo niki kawin ambil liani Pokok ngelek liane Bu. Sing wedok diserang pokok aku dek kon wis tuwek. Aku ndelok awakmu mblenger misal. Aku kepingin golek wong wedok maneng. Sing ayu, sing si tengteng. Nun sewu Syakib parman. Lah sing wedok niki kuatir kailangan nyo. Jadi sing wedok iki lek gelek wong liya. Maka dunia dan kerajaan yang saya miliki akan jatuh ke tangan orang lain. Akhirnya dengan bermacam-macam cara pun. di bareng ambek rasa kesel. Maka sing wedok dewi niki towo. Ngene mari. Sampean ku rapi ambek wong liya dunyane ya kena uang ini yang kok kena uang. Anakku mari rabin. Tuh. ini rojo, ini. Masuk aku kata ini rabi anak Tidak boleh. oleh ada cerita ini uang rabi anak dewi, ya tidak oleh. Tidak gelem rojo, niki Ini warna krono kuatir namanya jelek di masyarakat. Lah sing wedok maksa mawon ojo rabi wong liya. Sebab lek sampean rabi wong liya dunyane engko kene wong. Lek sampean duwe rabi ambek anakku dhewe, lugure donya iki engko nang anak dhewe. Apa mau duwe anak ya anakku dhewe. Masya Allah sakit marnang ya. Wong lek wis kadung kesemsem demen dunya niku tidak memandang dari cara mana dia akan memperoleh dunia akan tetap dilakukan. Tidak pandang pekerjaannya itu halal, tidak pandang apa pekerjaannya itu haram. Niku gara-gara krono seneng dunyo. Pun akhirnya anak niki dan sing ayu. Lambine anyar. Diwedaki, dibengesi, dikalungi, digelangi mas pun mentereng. Fa'ahdorot habayna yadail malik dilungguhno kali rojo ambek bojone dhewe. Ngene wis tazawwat biha. Wa qalat lahu tazawwat biha. Sampeyan rapi ambek iki. Ojo rapi ambek wong. Bab engko lek sampean ambek rapi wong kene wong dunyane aku sumpek aku kate nang ndi aku. Loro atiku lek sampean rapi kalau wong liya. Masyaallah sok warna nggih. Sing lanang panjene sekalipun dek niku mboten kada agama, ndak punya pengetahuan ilmu agama yang dalam tapi dek itu punya nama yang perlu dirawat takut namanya ini hancur. Akhirnya ngomong, ya wis gelem aku. Tapi aku tak takon disik nang sing jenenge Yahya. Engkuk lek jarene Yahya oleh anakmu tak rapi. Lek jarene Yahya ndak oleh aku ndak. Niki sohib. Masya Allah melihat kenyataan koyok ngeten niki sing wedok kaget Sokiman. Aduh, sampean niki sik cek wedine nang Yahya. Wong barangan dek kene iki lho sing dadi raja iku sampean kok dadi sampean niku wedi nang Yahya. Engko lek oleh nang Yahya ya apa marakno wurung. Ya le nang Yahya oleh enak, le ndak oleh ya apa aku nangis sing wedok Sokiman wedi kailangan donya, dikurbanno anake demi memperoleh kekayaan harta benda pun ditakon no ya ya ditekakan ya apa ya ya oleh tak kawin anak kau ini duduk anakku dewe tapi anak walon kan wong liya wae wong barangan duduk anakku Anak ibu cukku oleh rapi teko wong liya dadi ki anake wong mek sing ya tak kawin aku Soke marna ingkang kula hormati Nabi Yahya seorang nabi Sekalipun Nabi Yahya faham bahwasanya jawaban yang diinginkan oleh seorang raja itu adalah jawaban yang mengatakan tidak haram. Ibu EDW, bojo nengge mendukung agar jawaban yang keluar dari mulutnya Nabi Yahya ini adalah perjawab jawaban yang halal mengawini anak iri. Tapi Nabi Yahya walaupun kenyataannya seperti itu, Ojo sampai takon lombo-lomboan, takon nonggawa duit sakarung. Nabi Yahya akan tetap menjawab sesuai dengan hukum yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya akan saya jawab sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab tentang Nabi Yahya, la tahillu laka wa la yajuzu wa innaha muharramatun alaika. Ndak oleh sampean ngerabi anak kuala ni sampean niku ndak oleh haram sampean dosa mung Gusti Allah ditayu, dirayu teng raja niki mosok ndak ana sing ngoleno ya ah, ya. Ayo po oh, ndolek kaul sing nong rabiana, Ndak iso, ndak Ayo po omunio iso ae. Dipaksa Nabi Yahya pun tetap enggak mau dan Nabi Yahya tetap mengatakan hukumnya haram mengawini anak tiri. Waduh. Delok jawaban Yahya koyok niki niki sakit warna. Langsung rundingan kali punggawa-punggawa. Ya apa sing enak iki? Ya kiai iki kok nyakiti hati saya. Ya kiai iki kok menentang nang kekarapan. Pateni mari ya kiai. Oh, ngono. Ta ya wis pateni wis. Jadi akhirnya sak koncoan niku mufakat. Nabi akhirnya niku kajenge dipateni. Pun. Bareng pun katene mateni krono dek niku weruh lek Nabi akhirnya niki Nabi rembukan rojo niku wau kali ulama-ulama ibani e Israel Pun mantun rembukan kali ulama ibani Israel. ya apa lek mateni Yahya iki? Dijawab tang ulama. Wong ngerti niku dijawab. In waqa'a amin dam Yahya qatratun alal ardi lam yambut fi hazar wabatan. Patenono. Tapi awas. Nek sampai sampean ing dalam nyembelah Yahya iku getine lugur nang tanah, moko tanah sing sampean kena gete ku mang ora bakal nguwo lan ora bakal nyukulno wit-witan. Susah rojo ini. Akhirnya Soki Parna dengan macam-macam cara Nabi Yahya langsung dicekel, ditaleni. Si rojo ini boleh tong. jadi Nabi Yahya ini dibeleh wonten di jerunit tong. Kon yang elek pancet jawab haram tak boleh kon. Yuk nopo jawaban Nabi Yahya. Boleh ndak apa-apa. Aku masih sampean boleh, aku tetap ridho sebab aku mempertahankan hukum Gusti Allah. Lek cari Gusti Allah haram ya tetap haram. Nek jari Gusti Allah halal ya halal krana keputusannya saking Gusti Allah haram. Masih aku kata dibeleh, monggo beleh aku timbang aku kongkon ngukumi halal, Luwe api aku mati dibeleh soki warna Nabi Yahya niku. jadi sampai dibeleh, dibeleh lan mati nih Nabi Yahya niku mem mergo mempertahankan hukum Gusti Allah. Sampai nyowo taruhannya. Panjane Nabi ujiannya yang gede. Nek kula ambek sampean kan ujiannya titik zaman biyen niku dijoli ambek kerja sing delok biskup ngono katut tuh. Itu kan rokok sak lencer sing asale hukumnya haram mali remeng-remeng lek kula ambek sampean. Nek Nabi Yahya boten. Tadi dibelen iku, belen. Nah, syukur aku tetap ngukumi haram. Nek aku dikongkon ngukumi halal, aku ndak bakal gelem. Lho niki lho sohib karena ujiane para nabi mergane kula ambek sampean muga teng Gusti Allah dipun paringi kuat iman kula sampai kula sampean melbu datang swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kintene nopo sing cerita akan niki cekap nabi menawi wonten salah lepate kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wal afwa minkum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.